Mohon dijelaskan tentang Allah bersemayam di atas aras. Dia mengatur urusan dan yang lain. Bersam. Kalimat terjemahan bersemayam. Bersemayam itu apa sih? Kelihatannya pencetus penerjemah bersemayam itu memang bingung dia terjemahkan apa semayam itu. Duduk. Semayam. Maka kita lebih senang menerjemahkan Allah beristiwa di atas arsy. Ar-Rahman wa al asis tawa. Dan pers masalah ini Ar-Rahman wa al asis tawa maksudnya Allah itu beristiwa di atas arsh Dan makna istiwa itu apa? Makna istiwa itu ada dalam bahasa Arab, istiwa itu banyak maknanya. Di antaranya ada istiwa itu adalah seperti duduk seperti saya ini, sila. Ada istiwa berkuasa, ada istiwa bermacam-macam makna. Akan tapi ketahuilah Allah tidak seperti makhluknya. Jadi makna yang kebayang pada makhluk jangan diarahkan kepada Allah. Sekarang apa yang kita pahami dari kata istiwa? Fulan yastawi ala Indonesia. Aku beristiwa, maksud berkuasa atas Indonesia. Atau aku beristiwa di atas kursi. Ana istawi ala kursi. Aku beristiwa di atas kursiku. Jelas kalau yang ngomong aku adalah apa? Do, duduk. Gak kebayang kalau Allah seperti ini. Maka mana istiwa yang kita fahami tidak bisa kita gunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa istilah yang cocok eh, untuk Allah? Yang cocok untuk Allah sesuai dengan kemuliaan Allah. Maka para ulama dengan dua manhaj. Yang pertama adalah manhaj takwil, yang kedua manhaj tafwid. Itu sudah ada di dalam makalah yang lalu. Masih ada artikelnya yang diterbitkan oleh Madrasah At-Taqwa juga. Yang pertama adalah tafwid. Tafwid itu menyerahkan kepada Allah. Jangan dibahas. Semuanya aku serahkan kepada Allah. Pokoknya Allah tidak kayak makhluk. Aku ngerti istiwa itu kayak begini. Aku ngerti istiwa, aku tuh begini nih istiwa, aku astawi begini istiwa. Duduk di atas kursiku, anak astawi ala kursi. Aku beristiwa di atas kursiku. Tapi nggak mungkin Allah kayak begitu, selesai. Lalu bagaimana? Serahkan urusannya kepada Allah, jangan dibahas. Ini. Yang kedua pakai takwil. Takwil juga kerjaannya para salafun salih. Takwil itu apa? Agar kita tidak terjebak dengan makna yang sesuai dengan makhluk, maka kita jauhkan dengan makna yang sesuai dengan kebesaran Allah. Dengan ayat lain Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Aras sesuatu. Surga sesuatu. Semuanya sesuatu. Lihat makhluk Allah sesuatu. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Apa salahnya kalau kita beri makna Ar-Rahmanu ala istawa, Allah beristiwa maksudnya Allah menguasai arsy. Karena arsy adalah makhluk paling besarnya makhluk Allah. Kalau Allah berkuasa paling besar maka di dalamnya pun di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu takwil dengan dalil yang kuat, bukan merubah makna, bukan takwil. Ada orang yang anti takwil, anti tafwid. nggak firken orang. Ternyata membahas masalah istiwa ini. Membodohkan kaum asyairah lalu berkata, apa sih menjadikan orang-orang ini, orang ahli maulidan? itu, kok nggak bisa faham kalau Allah itu di atas ars istiwa? Arus itu kan paling gedenya makhluk Allah, digambarkan paling gedenya makhluk Allah. Di dalamnya ada bumi, ada langit, ada ini. Arus. Allah ada di sini. Rupanya dia faham Allah itu kepada segala sesuatu pun meliputi. Allah meliputi segala sesuatu. Jadi digambarkan ini adalah bundar begini, aras makhluk paling gede. Jadi Allah muhitun bikul syai. Allah ada di sini. Di satu tempat namanya makan adami. Allah ada di tempat yang namanya makan adami. Mana dalilnya dari Quran nggak ada, dari hadis nggak ada, ada makan adami. Itu loh yang ditulis oleh orang yang katanya muhaddis yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Ini lebih menyesatkan. Sudah katanya tidak mau takwil, dia punya takwil ba'id. Takwil yang jauh. Baik, ini adalah kesesatan-kesesatan. Memang memang suka menuduh orang sesat, akhirnya kepleset dia. Dan dia tidak bisa kembali dari pendapat ini. Karena apa? Sudah dinukil oleh para murid-murid dan disyarai. Ternyata ada buku-buku yang ditulis oleh murid-muridnya mengukuhkan pendapat ini. Sampai lagi-lagi bodohkan. kita punya buku-buku karangan mereka itu ternyata di dalam masalah ini tetap diartikan seperti itu innalillah baik jadi seperti itu pertanyaannya ini apa urusan dia lingat sampai turun ke bumi kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari dan kadarnya atau naik naik kepada Allah atau naik ke tempat yang mulia jadi Allah tidak butuh tempat yang harus kita katakan jadi maksudnya kalau sesuatu Allah itu maha tinggi kalau kita katakan maha tinggi semuanya akan dikirim kepada Allah nggak pantas kalau mengatakan amal kita akan turun kepada Allah eh? pantas enggak Allah maha tinggi jadi amal kita akan disetorkan oleh malaikat kepada Allah kemana kira-kira ke atas bukan berarti ke tempat yang namanya atas jadi ini harus kita pahami nggak pantas enggak amal kita akan oleh malaikat akan dibawa dikirim ke bawah oleh Allah oleh malaikat <laughs> jadi memang Allah maha tinggi sehingga urusannya dengan Allah akan selalu kita bawa kemana? Atas, atas, atas bukan karena Allah ada di atas. Karena Allah adalah maha, maha tinggi. Insya Allah ini nanti lebih jelasnya pada pertemuan yang lalu kita akan jelaskan tentang riwayat Imam Muslim tentang hadis jariah dan juga masalah Ar-Rahmanu an asistawa sudah pernah dibahas biarpun sepintas dan insya Allah kelengkapannya pada pertemuan yang datang. Intinya Arsh adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Dan jangan katakan Allah duduk di atas arsh. Yang mengatakan Allah duduk di atas arsh dan tidak mau takwil dia bakal kebingungan. Mengatakan Allah di atas arsh. Tidak tahu bagaimana cara membayang mereka. Sementara Allah tidak boleh kita bayang-bayangkan. Setelah itu ketemu, ketemu hadis Nabi SAW. Bahasanya Allah itu kalau sepertiga malam turun ke langit bumi. Dari atas arus masuk ke langit bumi. Sementara mula-mula mengatakan Allah itu muhit meliputi segala sesuatu. Akhirnya setelah itu harus masuk ke langit bumi. Nyungsep begitu. Mereka bingung dihadapkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Maka kalau kita adalah takwil. Yang turun adalah rahmat Allah. Bukan Allah turun seperti turun dari atas mimbar, bukan. Yang turun seperti sepertiga malam Allah turun itu maknanya apa? Rahmat khusus urusan apa pengkabulan khusus, pengampunan khusus diturunkan oleh Allah di sepertiga malam. Ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah, bimbingan. Hati-hati dengan akidah yang sesat menyesatkan.